بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الله رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه بكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النسوح وأهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد وأهدي قلوبنا ونير بصرنا وصاحب بلادنا وصف لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه باب الصوم ini bab puasa قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Berfirman Allah Ta'ala Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa yaitu beberapa hari yang sudah ditentukan 30 hari ya atau 29 wa akhraja Ibn Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf dari Abdurrahman bin Auf Qala beliau berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kamu berpuasa dan aku sunahkan bagi kamu tiap sholat malam terawih ya maksud puasanya wajib terawihnya sunnah siapa orang yang puasa dan melaksanakan sholat malam dengan iman berdasarkan iman karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ikhlas ihtisaban ikhlas hanya hanya mengharap ridha Allah kharaja maka keluar min dunubihi dosanya kayauma waladathu ummu seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya bersih ya kalau dia siangnya puasa malamnya nggak pernah putus terawihnya bersih ya. kayauma waladathu terhadap Allah. Kalau terhadap manusia tinggal dia silaturahim. Ya, makanya orang ya, sebelum puasa minta maaf, ntar lebaran minta maaf lagi. Ya. Wa Ahmad an Abi Hurairah dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara Siapa orang yang puasa Ramadan iman dan ikhlas, diampuni baginya dosa yang lalu dan yang akan datang dan yang akhir. Insyaallah. huwa dan Ahmad juga anhu dari Abu Hurairah. Man adraka Ramadan wa alaihi min Ramadan syai'un fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumahu. Siapa orang yang menjumpai Ramadan dan atasnya masih ada sesuatu kewajiban daripada Ramadan yang lalu. Ramadan masuk, dia masih punya utang Ramadan yang kemarin. Belum kodok. Wa innahu maka sesungguhnya la yuqbalu minhu tidak diterima daripadanya. Hatta yasumahu sehingga dia puasa. Ya. Makanya orang dulu bilang lu koto kalau enggak kiparat. Bayar kiparat. Ya. Bayar apa itu? Denda beras ya. Satu hari puasa yang belum dibayar sampai setahun satu letter Dua hari dua letter Tapi puasanya tetap wajib. Itu ya satu kaum yang yang menolong. Ya. Kalau lihat dari zahir ini lah yuqbalu minhu hatta sumahu Sehingga dibayar dulu. Yang sembahyang wajibnya banyak yang lolos, Kang Ramadan terawih, percuma terawihnya. Terawihnya percuma. Otok dulu yang wajib. Otok yang wajib kalau terawihnya diterima. Kalau tang tahu terawih aja kok yang wajibnya dicuekin aja dah yang penting gue mau ramadan mau bener nih Hah? paling seminggu bertahan yang begitu tuh ya. ada kan orang yang nggak mau sembahyang sang puasa itu obat nih ya. habis bayang yang yang dulu karena tobat dia gugur kan kagak wajib kota ya jadi nah, kota dulu walaupun nggak sanggup selesaikan minimal dia ada ada cita-cita ada azam namanya azam untuk bayar kota. Selama dibayar walaupun belum selesai, belum habis, ya belum tunai, ya, belum selesai utangnya itu dibayar, itu terawihnya baru diterima. Kalau nggak ada kepikiran ke situ, terawih aja. Niat kodok kagak yang dia tinggalin, itu terawihnya percuma. Cuma. Ya. Wa Abu Ya'la an Ibni Abbas. Ya. Ural Islami wa gawaiduddin salasatun alaihinna usisal Islamu man taraka wahidatan minhunna Fahuwa huwa kafirun halalud dam dari Abu Ya'la Abu Ya'la dari Ibnu Abbas pegangan Islam itu dan kawaidnya ya sandaran Kawaidah agama ada tiga kalau nggak ada tiga ini, Islam rubuh. Alaihinna ussisan Islam. Atas yang tiga itu dibangun Islam. Mantaraka wahidatan minhunna siapa yang ninggalin salah satu dari dari yang tiga bahwa biha maka dia dengan sebab ninggalin yang tiga tadi salah satunya dia kafirun jadi kafir halalud dam halal darahnya yang pertama syahadatu itu la ilaha Makanya orang kalau masuk Islam syahadat. Kalau belum Islam, hak darahnya halal. Tapi halalnya ketika peperangan ya. Kalau di, di masa yang nggak ada peperangan, bukan di medan tempur, ya, jadi jangan halalin kita gitu, buru ya. terjadi teroris intinya. Artinya kalau ada pertempuran halal itu darahnya. Iya. Boleh kita bunuh. Wasalatul maktubatu salat salat yang wajib. Yang lima waktu. Oh, itu bisa jadi kafir orang itu Gak ada udur tuh. Eh, Gak ada udur kecuali akalnya udah habis deh. Udah gila, itu rupiah al al Rupiah wasaumu ramadhan yang ketiga puasa ramadhan ini wajib wa fi riwayatin dalam satu riwayat man taraka minhunna wahidatan bahwa billahi kafirun wala yuqbalu minhu sarpu wala adlun wa qad halla damuhu wa maluhu ini dia ni Siapa orang yang meninggalkan salah satu dari keduanya puasa wajib, syahadat atau sholat wajib, maka dia terhadap Allah kafir. Enggak diterima ibadah wajibnya dan ibadah sunnahnya itu. Paham nggak? Jadi orang yang ninggalin sholat tadi itu, kalau dia nggak kodok dulu, perawi aja nggak diterima. Bayar dulu yang wajib, yang membuat dia jadi ninggalin kafir itu, dia mesti bayar dulu. Ya, walaupun kafir di sini kan ikhtilaf ya. yang lalu ada bilang kafir kafir perbuatannya aja. Jadi nggak perlu syahadat. Tetapi ada mengatakan kafir kafir kalau akidah syahadat lagi. Ninggalin satu waktu syahadat. <laughs> Ya. Kalau Imam Syafi'i bilang enggak, kafir kafirnya kafir itu aja, kafir perbuatan, kubur nikmat. Ya. Tapi besar dosanya. Udah lalu pelajaran kita tentang uh, sholat wajib. Wagal halal damuhu wa maluhu halal darahnya dan halal hartanya. Orang kafir kan hartanya boleh dirampas. Makanya harta kai itu kan harta yang diambil dari orang kafir. Ya. Orang yang dia tetap mau tinggal di negeri Islam, tapi dia nggak mau masuk Islam, bayar tuh ya bayar pajak ya, ada pahit nanti, ya, harta baik boleh bayi rumah ntar bayi rumah bagi buat pejuang-pejuang ya. wa Abu Dawud wa Nasai wa Turmuzi wa Baihaqi wa Ibn Majah wa Khuzaimah an Abi Hurairah dan Abu Daud, Nasai, Turmuzi, Baihaqi dan dua Ibnu. Yang satu Ibnu Majah, yang satu lagi Ibnu Huzaimah. Makanya wabna Majah, dua Ibnu. Siapa Majah dan Huzaimah? An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Man aftara yauman min Ramadana min ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu wala maradin lam yaqdihi saumud dahr dahri kulli wa in samahu Siapa orang yang ninggalin satu hari daripada bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah keringanan dia nggak musafir dia bukan pekerja keras yang butuh biaya kalau dia puasa maka kerjaannya berkurang, gajinya kurang, nggak cukupin keluarganya hari itu. Itu rukshanya. Ya. Boleh itu dia nggak puasa. Itu rukshanya. Orang musafir itu rukshan. Boleh nggak puasa. Orang kerja berat yang kalau dia puasa kerjaannya berkurang sehingga gajinya berkurang akhirnya keluarganya nggak nggak cukup ya karena kerjanya gajinya kurang dia boleh enggak puasa, tapi wajib kodok. Ya sekarang dibuka. Bukan lagi musafir. Bukan dia pekerja berat. Gak head lagi. Namanya Ahmad masa head. Wala maradin dan tidak sakit. Tidak sakit. Udah gak ada rukhsah, keringanan dari Allah. Gak sakit ya, lam yughfihi saumud dahri kullihi maka tidak terbayar itu satu hari tadi dengan puasa setahun setahun puasa gantiin yang satu yang satu ninggalin tuh ninggalin puasa buka puasa di bulan Ramadan nggak ada rusak nggak ada uzur nggak sakit bayar setahun nggak cukup buat nebus yang sehari itu Ya. Enak aja nggak puasa. Ya. Eh? Tak kodok. Yang mana yang boleh nggak puasa ya, di bulan Ramadan? Musafir, orang sakit, ya kan? Orang jompo, pekerja berat yang memang perlu nafkah uang setiap hari di mesti dapat itu buat hidupin keluarganya. Kalau nggak kerja, keluarganya nggak makan. Kan wajib memberi nafkah anak bini. Dia boleh tu nak puasa tapi wajib qada. Di luar itu haram dia buka. Haram. Kalau dibuka juga sampai ada yang rusak, bayar setahun enggak kebayar tuh. Puasa setahun enggak kebayar. Ini hadis namanya eh, tarhib ya. Tarhib. Jadi memberikan satu ancaman rasa takut Ya jangan sampai ninggalin satu hari saja, apalagi sama sekali nggak puasa. Wa insamahu sekalipun dia puasa setahun penuh belum tentu kebayar kan? Belum tentu kebayar. Gala Aliun wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Berkata Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Man yauman min Ramadana la yabdihi saumud dahr. Siapa orang yang buat yang berbuka satu hari daripada bulan Ramadan maka tidak terbayar, maka tidak membayarnya puasa setahun. Jadi puasa setahun nggak bisa bayar tuh, nggak bisa tunai yang sehari. Bu kembali ke hari satu hari. Wa'am. Galan Nakhai Inna man aftara yawman min Ramadana yajibu alaihi salasatu alafi yawmin Kata Nakhai sesungguhnya orang yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa sakit, ya, wajib atasnya setiap satu hari bayar 3000 hari. <laughs> Ya. Tinggalin satu, bayarnya tiga ribu Orang setahun belum bisa, ya tiga ribu bayarnya tiga ribu hari Hah? Berapa ya? Tahun puluh eh Tiga tahun ya? Hah? Iya, setahun cuma 360 hari. Ini 3000. Dua hari 6000. Sebulan gimana yang bertahun-tahun kagak puasa ya? Ini Nakhai Imam Nakhai Walladhi alaihi aksarul ulama' Kebanyakan ulamanya. Kalau kebanyakan ulama, innahu yunziu 'anil yaumi yaumun walau aksara minhu. Kalau kebanyakan ulama bilang ya sehari balas sehari aja dah. <laughs> ya. Untuk bilang tiga ribu nyeleh. Akhirnya kagak puas ya. Gak bayar. Wah sanggup bayarnya berat banget makanya aksar ulama bilang, ya bayarnya sehari deh. Ntar kesononya terserah Allah. Kalau Allah mau maafin, emang Allah maha pemaaf. Kalau Allah mau azab, emang hak Allah. Selain aja. Pasrah aja deh sama Allah. <laughs> pasrah. Mudah-mudahan lantaran pasrahnya itu Allah maafin. Yang penting ada ada penyesalan. Yang penting itu ada penyesalan. Yang repot yang nggak ada penyesalan, nggak ada rasa takut, nggak ada khofnya kepada Allah. Jangan. Kita pernah ninggalin puasa, kita pernah ninggalin sholat, kita pernah berbuat dosa, kita takut aja, seselin, seselin diri kita. Perbuatan kita yang jelek, insya Allah nyeselnya kita itu, itu dapat ampunan Allah. Ya, apalagi disertai dengan perbuatan. Kalau nyesal doang nggak tanpa perbuatannya penyesalan bohong punya mabok, oh, mabok lagi. Gue oh, Walau agzara minhu, walaupun lebih ringkas dari itu. Sehari tinggalin, bayarnya sehari. Walaupun bayarnya sehari lebih ringkas. Ya, ya waktu kan berbeda. Kadang-kadang hari eh siang lebih panjang daripada malam. Kadang-kadang malam lebih, ya kan? Ya kadang-kadang jam 6 kurang seperempat udah buka puasa gitu ya. Hah? Kadang-kadang jam setengah tujuh buka puasa. Ya. Kalau lagi banyakkan siangnya, lamaan bukanya. Khatimatun khatimah. Ya. Penutup. bi ahadisi fi syarti ahadisin tata'allagu bisawm. Khatimah di dalam menjelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa. Banyak hadis ini. Akhrajat Tirmidzi an Abi Hurairah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف wa saumuli wa ana ajzibih wa saumu junnatun minan nar wala wala qulubu famisaimi adyabu indallah min rihil misk wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa saimun falyaqul inni saimun sesungguhnya Tuhanmu ber, berkata setiap kebaikan sepuluh ya, amsaliha bandingannya. Setiap kebaikan dibalas sepuluh balasan, sepuluh, sepuluh kali lipat. Ila atin sampai ada yang tujuh ratus Da'ibin. Kita berbuat baik satu, Allah balas sepuluh. Ya, dibalas ya sepuluh kali. Kalau dosa satu, satu deh. Kalau berbuat dosa satu, ya satu dosanya. Tapi kalau berbuat baik satu, dibalas sepuluh. Gimana kurang baik Allah? Amin kita. Ada yang sampai tujuh 700, 700. Dah. Ya. Tapi sudah gah, bisa bilillah ya. Sedekah jalan Allah. Mana mana tempat-tempat jalan Allah bangun masjid, bangun musola, pesantren itu sampai 700 tu balasannya. Ini yang begini-gini nih, kalau kita nyumbang 700 nih. Ya, gara-gara seribu perak dapatnya berapa tuh? Hah? Tujuh ribu. <laughs> Wasamuni wa ana antibi. Puasa buatku dan saya yang membalas. Kata Allah. Wasaumu junnah. Jadi kalau puasa nggak pakai omongan 700 lipat. Kan setiap kebaikan katanya ada yang 10, ada yang sampai 700. Kalau puasa beda kata Allah. Puasa untukku aku yang balas. Berarti gua ada nggak ada batasannya. Mau semiliar kali lipat apa ah, nggak tahu. Allah bilang puasa untukku aku yang balas. Nggak pakai 700 kali lipat segala. Lebih dari itu bahkan. Wasaumu jannatu minan nar. Puasa itu perisai, pelindung dari neraka. Wala khuluqu Bau mulutnya orang yang puasa, abyad indallah, lebih wangi, lebih wangi di sisi Allah min rihin misik daripada minyak misik. Tapi jangan diahwa ahuhin ya. Tak mentang Ha ha ha. Jangan. Kesian tetangga. Allah di sisi Allah bau mulut orang yang puasa. Abiyab. Ya. Apabila seorang kamu membodoh-bodohkan kamu lagi puasa, bego, lu wah kata gitu. Baliyagul. Tidaklah dia berkata ini saimun. Ya. Maki-maki ini saimun. Tujuannya apa? Ingetin dia bahwa ini kita lagi puasa nih gitu. Walisa ini farhatan. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan, farhatun ina yuftir wa farhatun ina yalgarafan. Yang satu gembira ketika berbuka, hilang kita lagi buka, nungguin beduk. Hah? Olak udah baunya, uh, beduk girang nggak? Girang banget. Wa farhatun hina yalgarabah. Yang paling girang lagi nanti ketika ketemu sama Allah. وابن حبان والحكيم عن أبي هريرة إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار dalam Ibn Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah apabila adalah awal malam bulan Ramadan itu setan-setan diikat. Ya, wa mardatul jin, jin yang jahat diikat juga. Ya. Mari, ya. Yang dalam doa itu Allahumma inna nastahfizuka min kulli syaitanin marid eh? Syaitanin syaitan yang paling jahat. Ibrit katanya. Yang disebut ibrit jadi itu. Ya. Wa ghaliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Setan diikat maknanya jadi e, lebih kita jauh dari gangguan setan. Karena kita lagi puasa. Lagi puasa kan berarti nafsu syahwat kita lagi berkurang. Karena makanan kita berkurang. Beda kalau sekarang nih. Minum yang enak, makan yang lezat. Sampai kuat syahwat kita. Jadi kalau mau lemahin syahwat gampang, kurangin makan sebetulnya. Apalagi orang yang makannya cuma sesuap sehari. Dia sesuap, nggak makan lagi. Besok sesuap lagi. Sanggup gak? Pasti orang yang model gitu nggak ada sah sahwanya kurang tuh. Iya. Awe nafsu dia tuh berkurang. Berkurang. Ya makan gitu lah. Maka sahabat Nabi katanya nggak lebih dari enam suap makan. Kalau udah enam suap diberi. Kalau kita kalau kurang dari dua puluh suap belum abdol. Apalagi kebuli anget. wa futihat falam yuftah minha babun tidak dibuka satu pintu pun tidak dibuka kalau udah ditutup pintu iya. neraka satu pintu pun nggak dibuka itu di bulan Ramadan satu pintu nggak dibuka wa futihat abwabul jannah dan dibuka pintu surga walam yughlaq minha babun satu pintu nggak ada yang ditutup kalau pintu neraka ditutup, nggak ada yang kebuka satupun. Kalau pintu surga dibuka ngablak semuanya. Satupun nggak ada yang tutup. Maknanya kesempatan masuk surga lebih luas di bulan Ramadan. Ya, neraka jarah bagi orang Islam. Oh yang kafir mah jangan ngomongin. Biar mati tanah haram juga tetap aja haram. Orangnya haram. Masuk surganya haram. وينادي مناد كل ليلة dan menyeru yang berseru setiap malam setiap malam ya, tak itu yang berseru pokoknya ya ada yang berseru ya al khair aqbil wa ya al syar aqsid Hei orang yang pengen kebaikan Bagaina. Orang Arab bilang bagaina. Ani mau bagaina, bagaina. Hei eh, orang, hai orang yang pengen kebaikan, aku ayo sambut, terima. Waya bagia ya syar, eh orang yang ingin berbuat keburukan, aksir, berhenti. Disuruh diingatkan, eh yang berbuat baik, ayo, ayo, aku bil, berhadaplah, ayo hadap, berbuat maknanya. Yang mau berbuat jahat aksir, berhenti. Walillahi mutaga'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan karena Allah bagi Allah dibebaskan itu orang dari neraka. Jadi banyak yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Wa dzalika kullu lailah. Yang demikian itu setiap malam setiap malam ada seruan, setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Makanya kita disuruh banyak doa tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Emang disuruh. Di dalam hadis perbanyak itu doa. Kita surga, redha surga, jauhkan dari api neraka. وابن Huzaimah wa Hibban wallahu Nanti Ibnu Huzaimah sama Ibnu Hibban. Yang Rasulullah lagi naik mimbar ya teriak amin. Amin. Amin tiga kali Rasulullah amin. Sahabat nanya ya Rasulullah, tadi engkau waktu naik mimbar kaki di, di tangga pertama amin. Waktu tangga kedua amin. Tangga ketiga ambil lagi apa itu? Rasulullah ceritain waktu tangga pertama begini begini gini. Tangga kedua ini ya mudah-mudahan besok kita baca hadis ini jadi takut kita gitu, terhadap apa yang Rasulullah aminkan. Wallahu a'lam. Ada yang menanya dulu nggak? Alhamdulillah paham semuanya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبل لا نحيا عليها نمون وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسالون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاه حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمي غنينا من حلمي واجرنا من تقوى جملنا من عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وفي عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله